Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih yang diberikan catatan kaki oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan kaidah yang sangat penting yang sering muncul dan antum bahkan menghafalnya yaitu al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan aw adaman aw wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada hukum ataukah tidak ada hukum tergantung dengan sebabnya. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya, halaman yang berikutnya yaitu seputar pembahasan mengenai beberapa hewan atau sesuatu yang kita tidak bisa mengelak darinya. Sangat sulit untuk kita berlepas diri darinya. Perhatikan baik-baik. Kal himari wal baghl Contohnya apa? Seperti himar, keledai, wal baghl. Perkawinan antara apa? Keledai dengan unta. Kuda, nah barakallahu fikum. Nah, wasbyan dan anak kecil. Nah, ini ini kita nggak bisa mengelak darinya. Karena posisinya anak kecil, anak kita taruhlah Sering apa sering datang ke kita, kadang minta digendong atau misalnya Khimar, khimar kalau ahli itu kalau dia piaraan itu kan mau enggak mau kita kadang mandiin, ngasih makan, ngasih minum. bagel juga sama. bagel juga kendaraan. Paham ya? Perkawinan antara kuda dengan keledai tadi itu. Kita lihat Qala asy syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi antum lihat bawah itu. At-tamtsil bisibyan fihi an-nadhar zahir. Masyaallah. Dikritik oleh beliau di sini Memberikan contoh dengan anak kecil perlu dicek lagi secara dohirnya. Kenapa? Karena anak kecil gak disamakan dengan hewan. Kalau himar jelas hewan, kucing juga hewan, bagel juga hewan kan? sebian anak kecil. Ya, kata beliau at silbit sebian fihin nadhar. dohir Paham ya? Jadi memberikan contoh dengan anak kecil di sini perlu dicek lagi. Ya, perlu dicek lagi secara dohirnya. Kenapa? Li'anna sabiyya mutawalladun min tahir wa huwal adami. Karena yang namanya sibian anak kecil itu dilahirkan dari apa? Dari orang yang suci yaitu Adam. Maksudnya adalah apa? Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bukan dari hewan, ya enggak? Kalau bagel mungkin karena hewan, ya enggak? Kemudian kalau himat juga mungkin karena hewan. Tapi kalau sibian anak kecil kalau diikutkan dalam barisan hewan enggak cocok gitu loh. Apa maksudnya? Naam. Kata beliau, wal adami la yanjus. Sedangkan yang namanya Bani Adam itu enggak najis. Paham ya? Bani Adam tidak tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi, wa idza kana la yanjus fala yanbaghi an yulhaq bil hirrah. Allahul musta'an ini. Penting ini. Kalau yang namanya orang itu enggak najis, maka enggak layak kalau diikutkan seperti kucing. Diikutkan dengan kucing. Lakin ka'anna syekh akan tapi, lakin akan tapi ka'anna syekh rahimahullah taala la Nam lahadha mas lahidnam. nam. Kalakin ka'anna syekh rahimahullah ta'ala lahidu mas'alatin waqa'at lil Muwaffiq rahimahullah. Ini Muwaffiq maksudnya siapa ini? Oh ya nama apa bukan berjulukan tapi untuk untuk kembali ke Al Imam Sa'di kita lihat Kata beliau di sini, akan tapi seakan-akan Syekh Rahmat taala itu Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'adir sadi taala memperhatikan permasalahan yang sudah terjadi. Nah, untuk mencocoki apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'adir sadi rahimahullah taala, haitsu istadalla ala taharatir nam su'ris sami, yaitu dari sisi beliau berdalilkan akan sucinya air liur anak. Ya enggak? Nah, atau kulit atau rambut seorang anak. Kemudian riqihi dan juga air liurnya. Nah, ludahnya juga suci. Bima qala sallallahu alaihi sebagaimana yang Rasulullah ucapkan fil hirrah. Ya, dalam masalah kucing maksudnya apa? Enggak ada iskal. Kucing juga air liurnya enggak najis juga. Kulitnya, bulu-bulunya itu najis enggak kucing? Enggak najis juga. Paham ya? Mungkin saja diikutkan di situ. Sama-sama air liurnya enggak najis, sama-sama dengan kulit atau rambutnya enggak najis, ya enggak? Berbeda sama anjing. Kalau anjing jelas kan, anjing air liurnya najis, ya enggak? Badannya itu, yang ada bulu-bulunya itu, kalau terkena air liurnya atau kena keringatnya, najisan itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wastidlalu muwafiq. Nah, barakallahu fiikum fihi nadhar. Kalau muwafiq ini kembali ke mana ya? Kalau muwafiq ini kembali kepada uh, Syekh Abdurrahman Nasr Sa'di rahimahullah taala. Allah alam apa kembali kepada Ibnu Qudamah, gelar untuk Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Allah alam. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau kita maksudnya adalah apa? Pendalilan yang disampaikan oleh Nah, barakallahu fiikum. Eh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kalau seandainya itu diikutkan anak kecil seperti kucing, fi nadar. Fal adami as-saghir wal kabir laysa bin najis. Karena Bani Adam kecil ataupun besar itu enggak najis itu loh. Mau anak kecil orang tua enggak najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal mu'min la yanjus. Dikarenakan apa? Sabda Rasulullah SAW bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis. Na'am barakallahu fiikum. Kemudian naik lagi ke atas yang, ber, yang sebelahnya itu yang bawah yang apa yang sebaliknya itu. waqala Allah ta'ala fi wasfin nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala firman mengenai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith dan menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan juga bagus dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara atau makanan-makanan yang jelek dan juga na barakallahu fikum keji. Wa kullu ma amara bihi fa huwa ma'ruf wa kullu ma umira bihi fahuwa ma'rufun syar'an wa aqlan. Maka setiap perkara yang diperintahkan dengannya maka dia dikatakan ma'ruf secara syariat maupun secara akal. Semua yang Allah telah perintahkan, yang diperintahkan oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah eh, oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan ma'ruf. Ya, itu adalah perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik secara syariat maupun secara akal. Wa kullu ma Berarti kalau kembali ke Allah Subhanahu wa taala syariat dari amara ya. Wa kullu ma amara bihi fa huwa ma'rufun syar'an wa aqlan. Wa kullu ma nahaa anhu fa huwa munkarun syar'an wa aqlan. Artinya setiap perkara yang Allah telah perintahkan pasti ma'ruf secara syariat maupun secara akal. Dan setiap perkara yang Allah telah larang pasti itu mungkar secara syariat atau secara akal. Wa kullu ma abahahu fa huwa thayyib. Dan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan maka itu dikatakan bagus. Na barakallahu fikum. Wa kullu ma harramahu fa huwa Dan setiap perkara yang Allah telah haramkan maka dikatakan khabis Dikatakan sesuatu tersebut jelek karena diharamkan. Nah, kita lihat lagi bawahnya itu qala asy syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaih wa hadhihi kata beliau afan bawahnya itu hadza kalamun jayyidun lisyaikh rahimah Taala ini ucapan yang sangat bagus ucapan yang sangat bagus nah barakallahu fikum yang diucapkan oleh Syekh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaihi. Wa qalu ta'ala adapun firman Allah Subhanahu wa taala ya'muruhum bil ma'ruf. Itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan mereka pada perkara ma'ruf yufidu anna kullama amara itu Rasulullah ya afan ya Rasulullah ya'muruhum bil ma'ruf yaitu Rasulullah sallallahu memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf yufidu memberikan faedah anna kullama amara bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam fa huwa ma'rufun syar'an wa aqlan yang atas tadi juga Rasulullah maksudnya. Tadi kan Anda nyebutkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sebenarnya sama. Setiap yang Allah telah perintahkan berarti menunjukkan bagus. Cuman ini siaknya untuk Rasulullah SAW. Kembali ke ayat tadi itu ya. Nah barakallahu fiikum. Allah Taala menceritakan tentang sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang atas tadi itu wa kullu ma amara bihi sama wa kullu ma anhu wa kullu ma abahahu wa kullu ma harramahu. Ini kembali ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Semua perkara yang Rasulullah perintahkan bagus secara akal, secara syariat. Dan semua perkara yang Rasulullah haramkan adalah apa? tercela atau jelek secara akal, secara syariat. Semua perkara yang Allah Taala yang Rasulullah sallallahu alaihi larang berarti itu adalah apa? kemungkaran. Semua perkara yang Rasulullah perbolehkan berarti itu adalah bagus. Paham ya? Balik lagi ke bawah lagi. Kita lihat lagi. Ayat ini menunjukkan bahwasannya memberikan faedah bahwasanya setiap perkara yang Rasulullah perintahkan maka itu adalah perkara yang baik secara syariat maupun secara akal. Wa qaulu ta'ala wa yanhahum 'anil munkar dan Allah Taala juga berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari kemungkaran fa kullu ma anhu fa huwa munkarun syar'an wa aqlan. Maka setiap perkara yang Rasulullah larang sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kemungkaran secara syariat dan juga secara akal. Wa qaulu ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang bagus dan baik. Fakul ma'ahalahu fahuwa tayyib. Maka semua perkara yang Rasulullah halalkan maka itu dikatakan bagus. Semua perkara yang na barakallahu fikum yang Allah Subhanahu yang Rasulullah halalkan maka itu dikatakan dikatakan bagus. Naam. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala wa yuharrim alaihimul khaba'is dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan atas mereka itu umatnya perkara-perkara yang jelek dan keji. Fakullu ma harramahu fa huwa khabith. Maka setiap perkara yang Rasulullah haramkan maka itu perkara yang jelek dan keji. Paham maksudnya ya? Naam. Fa in qala qailun, sekarang kalau ada yang mengatakan yaridu alaina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasafa al-basal was-saum wal-qurras bi annahu khabith. Telah datang kepada kita dalil. nampaklah barakallahu fikum yang menunjukkan bahwasannya awal telah datang dalil kepada kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati basal atau tahu basal basal semacam nampar kalafikum bawang merah atau bawang bombay itu nah yang besar itu ya basal awal di situ apa mensifati basal atau saum saum itu saum itu bawang putih Mau ya bawang putih. enam. Wal kuras, kuras itu daunnya, daun berambang, daun bawang merah itu ya. Kan juga berbau itu ya. enam. Bi annahu habis, bahwasanya itu tadi semuanya khabis, sesuatu yang jelek dan sesuatu yang nah barakallahu film keji. Wa e, wa ma'a ahallahu. Padahal Rasulullah menghalalkan. Ya enggak? Bawang putih, bawang merah, daunnya. Apakah haram? Tidak. Rasulullah menghalalkannya. Kulna kita katakan innal khubus Innal khubsa huna bahwasanya dikatakan keji di sini, jelek di sini, bi'tibari raihatihi wa adiyatih. Ditinjau dari bukan bendanya, tapi apa? Baunya dan juga mengganggunya. Coba kalau antum makan bawang putih dalam badan mentah, nanti kan kemana-mana baunya mengganggu orang. Nah baunya itulah yang dihukumi dengan khabis. Apa ah, maksudnya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man akala namsauman aw basalan falyatazil masajidana. Artinya apa? Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau yang semisalnya maka hendaknya dia menghindari atau meninggalkan masjid kami. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya bukan semata-mata karena itu haram. Paham ya? Bukan haram ya, cuman karena baunya mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Innal malaika tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam." Sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang Bani Adam terganggu dengannya. Coba antum misalkan makan bawang putih, nah, kemudian posisinya bawang putihnya masih mentah, itu kan baunya kemana mana Orang yang dekat antum mana yakin merasa terganggu dengan dengan apa? Aroma bau bawang putih tadi itu. Mohon allah Nah sekarang kalau misalkan bukan bawang putih, terasi lah taruhlah atau petai. Atau petai yang tuh petai, petai itu baunya bagaimana? Sedap kan? Ya. Nah, itu kalau ada orang misalkan di dekat kita tercium bau tersebut dari kita kan merasa terganggu. Nah itu ilahnya sebabnya bukan karena haram tapi karena apa? Khabis jelek dari sisi baunya dan mengganggu. La bi'tibari madaratih, bukan semata-mata tinjau dari membahayakan, enggak membahayakan. Nah, mana ada orang mencium bau bawang putih meninggal? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Cuman baunya itu mengganggu gitu loh. Baunya mengganggu. Nah, oleh karena itu di zaman sana ada eh, ada sayuran penangkal bau. Namanya, namanya bektunis. Bektunis itu nam semacam ya sayuran hijau tapi kalau antum makan itu langsung hilang, masya Allah. Jadi baunya semula bau mulut, bau Bawang putih tadi itu ketika antum makan bertunis tadi itu langsung hilang baunya. Seketika. Masya Allah. Kalau di sini belum ada itu ya. Ya belum ada. Nah yang jelas. Nah barakallahu fikum diperintahkan untuk menghindari masjid tersebut kalau memakannya dalam keadaan masih mentah. Sehingga menimbulkan baunya kemana-mana. Tapi kalau sudah digoreng, sudah matang itu kan baunya berkurang sehingga tidak mengganggu. Mahfum Allah. Nah. Ikhwani fiddin azdani wa astakumullah kita lihat lagi. Walihada yungsah yungsah ba'dun nas bi aklil basal wasawm limaradin aw illatin. Oleh karena ini dinasehati sebagian manusia itu makan basal, basal itu semacam nah bawang merah tadi atau bawang bombay, nah barakallahu fikum. Awal atau bawang putih dikarenakan sakit atau karena sebab. Jadi nggak boleh sembarangan untuk lalapan gitu dalam dalam keadaan dia mau ke masjid nggak boleh. Paham ya? Lalapan di rumah enggak masalah, tapi kalau dia mau ke masjid, hindari dulu karena mengganggu nanti. Paham ya? Ada larangannya di dulu. hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai antum menyengaja makan lalapan dengan bawang putih tadi itu kemudian ke masjid. Kalau masih bau, dia dapat udur dia di rumah salatnya. Paham ya? Menyengaja biar dapat udur salat di rumah enggak boleh haram. Menyengaja. Wah, anak mau makan bawang putih aja lah nanti biar enggak ke masjid misalkan. Haram enggak? Haram lah gitu. Karena dihilah dia main tipu muslihat di situ. Enggak boleh. Nah, kita lihat. Kata beliau, "Falaisa khabisan fi nafsihi." Maka secara zatnya bawang putih, bawang merah, bombay tadi itu itu bukan jelek secara zatnya, walakinnahu khabisun min haitsur raihah wal idza. Tapi dikatakan jelek atau keji ditinjau dari apa raihah, aroma, baunya wal idza gangguannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain apa? Selain bawang putih yang baunya menyengat, apa contohnya? Selain petai, bawang putih, ada lagi nggak yang menyengat baunya? Ayo jengkol namasan. Jengkol, eh? Jengkol juga menyengat baunya. Nah, barakallahu fikum na'am. Seperti itu. Jadi intinya semua makanan yang menimbulkan bau-bau tadi itu yang mengganggu saudara yang sebelahnya atau yang semisalnya maka dihindari ketika dia mau mendatangi masjid atau yang semisalnya. Naam lakinnahu khabithun min haitsu ar wal idza kama qala Allah taala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun nah barakallahu fikum jangan kalian apa nah barakallahu fikum memilih apa memilih yang jelek ketika kalian apa kalian menginfakkan paham ya maksudnya bagaimana maksudnya kalau infak itu pilihlah yang baik, paling baik paling bagus antum anggap masih layak untuk diinfakkan diberikan Paham ya? Ma'annahu mimma akhrajahu minal ardh Padahal apa? Na barakallahu fikum termasuk salah satu apa yang dikeluarkan dari bumi. Bawang, berambang, itu kan keluar dari bumi kan itu istilahnya. Nah, tapi dikatakan khabith bukan semata-mata zat barangnya tadi itu tapi baunya karena mengganggu atau semisalnya. Nah. Apa maksudnya ya? Ayo. Balik ke atas lagi. Wa minal kata beliau, wa hadhihi ilalun jami'atun tashmal jami'as syariah sebab-sebab ini, ilah ini mencakup seluruh syariat. Paham ya? Nam tasmal jami'a asy-syari'ah mencakup semua syariat. Wa anwa'am wa anwa'aha wa afradaha wa anwa'uha wa afraduha tafsilun li hadhil jumal al-jami'ah. Jenis-jenisnya nah barakallahu fikum dan per individunya rincian untuk apa? Untuk kalimat-kalimat yang mencakup ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu illah, satu sebab mencakup semua dalam syariat. Nah, disebutkan hukumnya itu karena ada sebabnya. Kalau tanpa sebab nggak bisa. Paham ya? Karena al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman hukum itu berputar ada atau tidak adanya hukum. Nah, barakallahu fikum sesuai dengan apa? Sebab atau Naam alasannya tadi itu. Mahum salah ini ya. Ewa. Terlihat lagi. Wa minal ilal al tahrimuhu. Naam kul eh, tahrimuhu kull muamalatin fiha gharar. Termasuk sebab atau illah yang mencakup adalah pengharamannya terhadap segala muamalah transaksi yang dalamnya ada penipuan. Semua transaksi yang dalamnya ada penipuan haram hukumnya. Nah barakallahu fikum, semua transaksi yang dalamnya ada apa? unsur penipuan haram hukumnya. Oleh karena itu dihindari. Contohnya apa? Nah, baik majhul, menjual sesuatu yang tidak diketahui, enggak jelas. Aku jual semua ikan yang tidak ada di laut katanya. Semua ikan yang ada di laut aku jual katanya. Lah milik apa lautnya? Ikannya berapa? Adanya berapa? Ikan apa yang dijual? Kan majhul. Enggak boleh juga di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Awal, kita lihat lagi. Kemudian contoh yang lain, dia transaksi jual beli, ya, pembeli sama penjual transaksi. Pak, antum mau beli nggak? Beli apa? Beli ikan nana di kolam itu. Lah jumlahnya berapa? Pokoknya semua ikan yang ada kolam tak jual ke antum 3 juta. Dia kan nyebutan jumlahnya berapa ikannya? Ikan apa juga nggak tahu juga. Pokoknya semua kolam tak jual 3 juta antum. Paham ya? Orangnya katanya siap, mau ternyata. Ternyata setelah dipanen, berapa kemarin? Cuma tiga saja ikannya. Dibeli 3 juta, rugi enggak kira-kira? rugi besar itu pun bawel ikan bawel itu ikan bawal ya ikan bawal ya nah barakallahu fikum kan rugi jadi harus jelas berapa ikannya panen dulu berapa kilo baru dihargai kalau teman baik majhul jangan haram wa tahrimul khamr wa huwa kullu ma khamar al dan juga haramnya khamr apa itu khamr semua segala sesuatu yang bisa menutup-nutupi akal itu khamr walaupun bentuknya bukan minuman walaupun bentuknya serbuk kapsul tablet yang diseduh, yang dihirup, kalau itu menutupi akal, itu dikatakan khamr. Paham ya? Dikatakan khamr hukumnya adalah haram. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. nah fid din azzani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an, perhatikan baik-baik. Kata beliau tahrimuhu lil Na'am barakallahu fikum lil ghish fil muamalat wa ghairiha. Na'am. Dan juga pengharaman syariat terhadap penipuan, terhadap semua muamalah transaksi dan juga yang lainnya. Haram intinya menipu. Jadi lebih baik jujur. Nah, walaupun istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum, untungnya sedikit tapi jujur lebih baik daripada dia nyari untung banyak tapi bohong atau nipu jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau menjual barang ya terus terang saja kalau bilang KW ya KW, kalau ori ori, kalau bekas bilang bekas, kalau baru bilang baru. Jangan apa ditutup-tutupin. nah kita lihat bawah itu, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mas'alatun idza rabiya al-muta'aqidan bil mu'amalah al-mustamilah 'ala al-dhulmi wal gharar fahal tu'addu hadhihi al-mu'amalah batilah? Sekarang kalau kedua belah pihak, pembeli dan penjual itu sama-sama ridho. Perhatikan, ridho dengan muamalah transaksi yang mencakup apa? Transaksi yang penuh dengan kedoliman dan penipuan apakah dikatakan muamalah ini batil? Contohnya apa? Transaksi jual beli narkoba. Si A sama si B jual beli narkoba, sama-sama setuju, anak setuju. Anak juga sepakat, sama-sama ridho harganya. Tapi kan transaksi yang jelek seperti ini. Ya kan ada unsur apa? Nah, barakallahu fiikum kedzaliman atau yang semisalnya. Nah, penipuan jelas. Karena apa? Karena nah secara tidak langsung dia menipu dengan menipu syariatan itu. Syariat melarang sesuatu yang haram, dia malah di apa dilaksanakan transaksi tersebut. Kita lihat apakah muamalah ini batal? Nah, barakallahu Kata beliau, dua transaksi jual beli, pembeli dan penjual itu sama-sama ridhonya dalam muamalah tersebut, tapi muamalahnya ada unsur kedoliman dan juga unsur penipuan. Paham ya? Ini di kota ini terdapat tomat, tomatnya itu ada yang busuk, ada yang bagus. Tapi tak jual, tak tampakkan yang atas yang bagus biar nampak yang busuk di bawah. Siap katanya siap. Ini kan sudah transaksi sesuatu yang apa? Ada unsur penipuan itu ya. Ada unsur penipuan. Walaupun dia nggak nyampaikan pun, kalau dia memang untuk mengelabui yang atas tomat yang bagus, yang bawah jelek, dia nggak terang-terangan, menipu kan itu. Nah, itu bagaimana transaksinya al-jawab? Amal gharar panam. Adapun penipuan jelas, transaksinya batil, transaksinya nggak sah li'annahuma idza radiya bima fihi al-gharar faqad radiya bil maisir. Allah musta'an. Dikarenakan kalau seandainya kedua-duanya itu ridha dengan sesuatu yang ada unsur penipuan tadi itu, maka sungguh dia telah ridha kedua-duanya, ridha terhadap maisir perjudian. Paham ya? Naam. Wa amma dzulm adapun kedzaliman fa idza samaha al madzlum fala ba'sa. Kalau adapun masalah kedzaliman, ada unsur kedzaliman. Kalau yang didolimi sudah memaafkan nggak masalah sudah. Tapi kalau penipuan Paham ya? Bilangnya ori ternyata kawin datang. Paham ya? Itu kan sudah penipuan. Eh, kalau bilang ori ya ori, datang ori juga. Paham ya? seperti itu. Tapi kalau masalah kedzaliman tadi itu, kalau yang didzalimi sudah maafkan enggak masalah. Lakin qad yutnam. Eh ya, barakallahu lakin qad yattaru al-madlum birida ghasaban anhu. Tapi terkadang orang yang terdolimi tadi itu merasa terpaksa, terpaksa ridho Paham ya? Na barakallahu fikum khosban anhu, bukan khosban ya, khosban anhu. Benar-benar terpaksa darinya. Paham ya? Terpaksa darinya. Karena mau enggak mau dari gimana udah terlanjur. Paham ya? Akhirnya dia ridho ya udah sudah sudah enggak masalah lah. Ridhonya itu terpaksa gitu loh. Bukan karena keinginan sejak awal. Naam. Wa fi hadhil hal yakunu batilan fi haqqil zalim sahihan fi haqqil madlum. Yang seperti ini keadaannya, maka batil pada hak orang yang mendzalimi dan dikatakan sahih benar pada hak orang yang terdolimi. Maksudnya bagaimana? Kita lihat maksudnya untuk hukumannya itu nanti menimpa orang yang mendolimi. Adapun yang didolimi, nampak kalau fikum, nah selama dia enggak ridho dengan perbuatan tersebut dan tentunya tidak terkena hukuman. Wa faidatu dzalik, dalik an anadz yu akab. Faedahnya bahwasanya orang yang berbuat kedoliman itu akan dihukum. Wa amal madlum, ada pun orang yang terdolimi, ada pun orang yang terdolimi kita lihat di sini fala yu'aqab maka enggak dihukum wal aqdu na'am barakallahu fikum na'am yumdi dan transaksinya sudah berlaku dan juga berlangsung atau berlalu intinya barakallahu fikum dalam melakukan transaksi jual beli semua transaksi jual beli atau pernikahan kok ada gharar penipuan paham ya na'am barakallahu fikum atau ada yang menghis penipuan juga maka itu hukumnya adalah haram paham ya hukumnya adalah apa haram contohnya antum atau ada orang dia ini ingin melakukan transaksi pernikahan, melamar si A, fulanah. Ketika sudah dilangsungkan akad nikah, paham ya? Disebutkan nama fulanah beneran, tapi ternyata yang muncul itu adiknya fulanah B itu, paham ya? Kan dah lain. Batalin nanti. Transaksinya apa? Dibatalkan karena tidak sesuai dengan apa yang pertama. Paham ya? Ada penipuan, pengennya si A kok malah yang dikasih si B tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Ini juga termasuk apa? Harus fasakh pisah nanti pernikahannya. Pak maksudnya ya? Karena ada unsur apa? Penipuan. Naam. Ikhwani fitina azzani wazakumullah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan au adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Adanya hukum ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Nah, kalau sebabnya ada barulah muncul hukum. Mohon insyaallah ini ya. Ayo na'am karena menghukumi suatu perkara itu tidak mudah, tapi butuh yang namanya perhatian penuh, butuh yang namanya hati-hati. Karena al-hukmu al syai' far'un 'an tasawwurihi. Karena menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau orang nggak punya gambaran, dia tidak akan bisa menghukumi. Kalaupun menghukumi berbahaya karena khawatir keliru. Jadi yang paling selamat ketika nggak punya gambaran wallahu a'lam. Paham ya? Jangan hukumi enam. kita selesaikan soal yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin